Sehingga Hafiz bin Giyas mengatakan, kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati-hati mereka ini, mereka tidak akan berkumpul kepada saya untuk mendengarkan hadis. Kalau tidak demikian, kalau terjadi seperti itu, la daras hadha sya'b. Berkata Imam Abu Dawud, laula hadhihi العصابة isabah lan darasa al-islam yani ashabul hadis alladzina kalau sekiranya tidak ada golongan ini maka akan lenyap Islam yakni yang dimaksudlah ashabul hadis yang mencatat athar berkata Ibrahim بن آه، مغفل يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إمام صار أمير المؤمنين في الحديث يقول بركة الإمام البخاري كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله Kami, kata Imam Bukhari, ada tiga atau empat orang berada di muka pintu Ali bin Abdullah. mendengarkan hadis di mana saja mereka kadang-kadang bertemu kutelakan hadis kadang-kadang sambil berjalan haddatsana akhbarana dan seterusnya hadis hadis maka Ali bin Madini Ali bin Abdullah al-Madini berkata kepada murid-muridnya membawakan hadis Rasulullah SAW la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq inni la arju Saya berharap anna ta'wila hadzal hadis antum. Tafsir dari hadis inilah antum. Bukhari dan kawan-kawannya ini Taifah al-Mansurah li'anna tujjar qad shagalu anfusahum bit-tijarah. Allahu akbar. Karena para pedagang telah disibukkan diri mereka oleh perdagangan mereka. Wa ahlus sin'ah qad shagalu anfusahum bis-sina'at Para pekerja telah disibukkan diri mereka oleh pekerjaan. Wal muluk qad syabalu syabalu anfusahum bil mamlakah. Para raja telah disibukkan dengan kerajaannya. Wa antum tuhyuna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Sedangkan kamu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catat oleh para imam ashabul hadis. Masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya. Kamu sibuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam menuntut ilmu bertahun menulis hadis berkeliling negeri sabar dalam kemiskinan kefakiran kesabaran para ahlul hadis perjalanan mereka yang amat menakjubkan persis seperti yang dikatakan oleh guru mereka Ali bin Abdullah saya berharap bahwa Ta'ifah Mansurah adalah kamu bertiga atau berempat ini karena orang yang belajar hadis tadinya itu banyak banyak kumpul biasa di para imam maka mulai Allah menguji kesabaran satu satu satu hilang hilang dibersihkan dibersihkan sampai yang paling bersih tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari karena itu Bukhari mengatakan kami tiga atau empat orang karena itu yang hidup yang bangkit bisa dihitung dengan jari Saya berharap antum ini dijelaskan oleh para ulama dikikis habis dibersihkan dibersihkan dibersihkan dibersihkan diuji kesabaran mereka menghidupkan sunnah Nabi mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua orang sibuk dengan apa yang ada pada dia Barangkali yang antum bertanya, lalu dari mana uangnya mereka makan? Mereka cari nafkah. Sekedar untuk nafkah mereka. Kadang-kadang mencatat naskah lalu menjualnya. Kalau sekarang ini kita menulis kitab, para ulama menulis kitab lalu menjualnya, dia dapat nafkah untuk hidup dia. Kadang-kadang dia bekerja atau dapat waris lalu dia kumpulkan dia untuk uh, eh, menafkahnya. Yahya bin Ma'in mendapat harta waris yang banyak peninggalan ayahnya diinfakkan untuk itu talabatul ilm mereka tidak ada yang menadahkan tangan kepada manusia mereka cukupkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan muhaddisul asr muhaddisul asr ahli hadis pada abad din mencari nafkah sekedar beliau punya keahlian waktu itu untuk mereparasi membetulkan jam yang pernah diajarkan oleh ayahnya dia buka tokonya dalam sehari dalam sepekan hanya dua kali Iya dua kali kalau tidak salah Dua kali Dua hari dua hari dua hari pun tidak full dari pagi sampai sore enggak dari pagi hanya beberapa jam tutup langsung tolaah dan terus begitulah kata beliau sekedar untuk saya makan dan keluarga saya dan saya kira nih saya cukup selebihnya mutolaah membahas dan terus tidak dalam seminggu hanya dua kali dua kali dua hari buka tokonya dan bukanya pun hanya beberapa jam dapat nafkah tutup mutolah belajar Begitulah ahlul hadis yang mereka nanti akhirnya syekh menjadi imam ahlul hadis. pada amal dia panjang cerita tentang hadis dan sangat menarik dan menyentuh hati dan membawa kita kepada kecintaan kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan keikhlasan semata-mata untuk mencari wajah Allah tabaraka wa taala dalam rangka takwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam pada waktu yang lain barangkali kita bisa melanjutkan pembahasan ini Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Saya akan menjawab sebagian pertanyaan antum. Pertanyaan yang pertama apa makna bahwa orang yang memegang sunnah itu bagaikan memegang bara api? Banyak penentang, banyak menerima gangguan karena dia tampil sebagai al-ghuraba orang-orang yang asing sunnah telah ditinggalkan Sedangkan orang yang berpegang dengan sunnah Menerapkan sunnah Maka ujian bagi dia Ujian yang sangat besar Dia akan teruskan Atau tinggal